Alhamdulillah pada hari ini alhamdulillah pertemukan kita kembali sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita dengan kitab At-Targhib Tarhib karya Al-Hafidz Abdul Azim Al-Mundiri rahimahullahu ta'ala. Nah, masih dalam bab dari keutamaan al-jihad fi sabilillah. Pada hadis yang kelima, قال الحافظ عبد العزيز المنذري رحمه الله تعالى وعن سبرة بن الفاكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat yang bernama Sabrah ibn al faqih Semoga Allah Ta'ala meridhinya. Beliau mengatakan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi tariqil Islam. Faqala tuslimu wa tadharu dinaka wa din abaik. Fa'ata. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya syaitan duduk menggoda Bani Adam di jalan keislamannya. Ketika anak Adam itu mau masuk Islam, syaitan datang menggoda, membisikkan kepadanya dengan mengatakan, Tuslimu, kamu mau masuk Islam, وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ dan engkau meninggalkan agamamu, keyakinanmu yang lama, dan keyakinan atau agama nenek moyangku fa'aqahu maka Bani Adam itu terus ya, bermaksiat kepada syaitan tidak mentaatinya dan meneruskan Islamnya faqa'ada lahu min hijrah maka kemudian syaitan pun duduk di jalan hijrahnya. Ketika ya, Bani Adam manusia itu mau hijrah. Faqala lahu maka syaitan mengatakan kepada Bani Adam tersebut tuhajiru wa tazaru daraka wa ardaka wa sama'ak fa'atahu fahajar Syaitan mengatakan kamu mau hijrah meninggalkan rumahmu, meninggalkan tanahmu dan langitmu. Fa'asah maka Bani Adam bermaksiat kepadanya, tidak mentaatinya. Fahajar maka dia pun berhijrah. Faqa'ada lahu di tariqil jihad. Maka setan pun duduk di jalan jihadnya. Faqal, setan mengatakan, sudah hidup. وهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال Setan menggoda Bani Adam, manusia, seorang muslim, seorang mukmin ketika akan berjihad dengan mengatakan, kamu mau berjihad? Itu adalah juhdun nafsi wal mal berusaha untuk mengorbankan jiwa dan harta. Fatuqatilu kamu nanti berperang. Fatuqtalu kamu nanti terbunuh. Fatunggahul mar'ah sehingga istrimu nanti dinikahi oleh orang lain. Wayuksamul mal dan harta bendamu dibagi. Fa'asa maka Bani Adam ini bermaksiat kepada setan, tidak mentaatinya فجاهد مقديركم فاصبر فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman fa'ala dzalika famata kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannata wa in ghariqa kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah wa in waqasathu dabatun kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahum jannah. Rawahu an-Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi wal Baihaqi. taala. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, <clears throat> maka siapa yang melakukan hal itu, yakni terus melanjutkan jihadnya, melanjutkan hijrahnya, melanjutkan Islamnya, Siapa yang melakukan itu meskipun digoda oleh syaitan, kalau seandainya dia mati, <clears throat> maka wajib bagi Allah, hakkan ala Allah. Allah mewajibkan atas dirinya untuk memasukkannya ke dalam surga. Wa in ghariqa kan haqqan ala Allah kalau seandainya dia tenggelam di sungai atau di laut ya dia tenggelam, maka menjadi kewajiban Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Wa in waqasat mudabbatun, meskipun dia mati dengan sebab terinjak binatang, kendaraan tunggangannya, maka juga wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i Ibn Hibban dan al Bayhaqi rahimahumullah ta'ala. Nah. Ya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita betapa besar permusuhan asyaitan terhadap Bani Adam ketika mereka akan melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menggoda. Ketika dia akan masuk Islam, setan mengatakan kepadanya, apakah kamu mau masuk Islam? <clears throat> Sehingga kamu meninggalkan agamamu. Ini berarti setan pun tahu bahwasannya orang kalau sudah menjadi muslim, keyakinan-keyakinan dia yang tidak dari Islam harusnya ditinggalkan. Ya, seorang dari Nasrani masuk ke dalam agama Islam, maka apa-apa yang ada dalam benaknya dari keyakinan yang tertanam dari agama Nasrani harusnya ditinggalkan kalau memang itu ya tidak dibenarkan dalam Islam. Dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, dari lain-lainnya. Yang harus ditinggalkan. Demikian juga dina abai kau meninggalkan agama nenek moyangmu, adat kebiasaan, adat istiadat. Ya, takalid kalau dalam bahasa Arabnya. Budaya warisan dari leluhur yang tidak sesuai dengan Islam itu harus ditinggalkan. Nah, ya. Setan mengatakan demikian, kamu masuk Islam, kamu akan meninggalkan agamamu, meninggalkan agamamu yang dulu, meninggalkan agama nenek moyang. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam, namun masih meyakini berbagai macam khurafat kejawennya juga masih ada ya berarti setan lebih pintar daripada dia ya nah keyakinan-keyakinan yang dulu yang itu bukan dari Islam saya seorang juga harus mempelajari Islamnya akidah Islamnya itu seperti apa arkanul iman itu seperti apa arkanul Islam ahkam, hukum-hukum fikih dan sebagainya harus belajar. Nah, supaya dengan demikian terkikis ya, kebiasaan-kebiasaan yang bukan islami, keyakinan-keyakinan yang bukan islami, perbuatan-perbuatan, kebiasaan yang bukan Islam harus ditinggalkan. Nah, bagi Adam ini yang sudah mantap tentunya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya, dia kemudian mantap untuk berislam meskipun digoda sedemikian rupa oleh syaitan dan mungkin setannya tidak hanya setan binti, setan inti, setan dari bangsa manusia pun bisa jadi datang kepadanya teman-teman lamanya. Ya. Nah, pembimbing-pembimbing dia, pendetanya dia dulu Kristen. Ya, biksunya kalau dia di Buddha dan sebagainya mungkin datang kepadanya ya bahkan mungkin membawa sekepok uang ya, untuk ya, melunturkan hatinya namun ketika hidayah sudah masuk ke dalam hati itu menjadi cahaya yang lebih terang yang menembus kepada semuanya nah sehingga menjadikan seorang yang tadinya lemah menjadi kuat dengan hati dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat. Nah, kemudian ya pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan kaum muslimin yang masuk Islam untuk berhijrah di Madinah ke Madinah yang dari Mekah, yang dari kota-kota lainnya kalau sudah Islam disyaratkan hijrah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya waktu itu yang tidak tidak berhijrah ya tidak ada hak untuk ditolong oleh Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Alladzina amanu wa lam yuhajiru ma'aka ma laka min walayatihim min syai'. Di akhir surat Al-Anfal. Orang yang beriman namun tidak berhijrah maka engkau tidak memiliki kewajiban sedikit pun loyalitas terhadapnya pembelaan kepadanya. Nah, namun ya kemudian setelah Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, nah, maka hijrah sudah berakhir. Hijrah ke Madinah kewajiban hijrah ya dari kota-kota lain dari Mekah ke Madinah sudah berakhir. Nah, namun masih ada tetap hijrah sampai hari kiamat yaitu hijrah dan nah, yang pertama kalau orang memang di negerinya, di tempat tinggalnya tidak bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkewajiban untuk hijrah meninggalkan tempat itu menuju tempat mana saja yang di sana dia bebas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah baqiyah sampai hari kiamat. Nah, ya seorang masa Islam di negeri yang di sana dia uh, di sana kuat agama kekafirannya apakah Buddha ya seperti saudara-saudara kita um, di uh, Burma ya di Burma ya nah yang nama sekarang Myanmar jika di sana dia tidak bebas dan kepada Allah Subhanahu wa taala berkewajiban untuk hijrah Meskipun mereka mati di tengah laut. Ya, itu mati dalam keadaan hijrah membela agama. ya, insya Allah mereka semua ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tempat lain di negeri-negeri kafir, apakah di Afrika atau di Amerika, di tempat lain yang di sana tidak bebas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya, mereka berkewajiban untuk hijrah. Hijrah yang kedua yang tetap ada sampai hari kiamat adalah meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Ya, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menuju apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal muhajiru man hajara ma anhu seorang muhajir adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan terus ada disyariatkan diperintahkan ila yaumil qiyamah. Meskipun sudah pas ke Makkah. Ketika seorang muslim akan hijrah, kalau di zaman Nabi Wasallam, ya dari Mekah menuju Madinah, atau kota-kota lain menuju Madinah, syaitan juga duduk di jalannya menggoda dia. Membisikkan kepadanya, kamu mau hijrah, meninggalkan tanah kelahiranmu, meninggalkan langit dan bumimu, menuju negeri yang asing. Ya, apalagi Madinah pada saat itu terkenal dengan wabah penyakitnya, demam. Ya, siapa saja yang masuk ke sana terkena itu melemahkan badan mereka. Namun kemudian ya, bagaimana hadis juga dalam kitab ini juga sudah kita baca, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, wangkul umaha ila zuhfa dan pindahkanlah demam yang terkena di Madinah itu ke tempat yang kosong, daerah yang kosong yaitu di Juhfah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang itu akan hijrah, dikoda demikian oleh syaitan. Namun atau dia bermaksiat kepadanya. Dia tidak mentaati as-syaitan, tidak menghiraukan bisikan-bisikannya. Dia tetap hijrah karena dia ingin meraih mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian ada syariat jihad, ada teriakan jihad, panggilan jihad. Seorang mukmin yang ingin mencari surga, nah dia akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan pun lagi-lagi duduk menghadang jalan orang itu, menggodanya. Ya, dan dia mengatakan tujahidu hidup bahwa sudah nafsi wal mal kamu mau jihad padahal itu usaha keras baik dengan jiwa dan harta mengorbankan jiwa dan raga mengorbankan harta benda kamu nanti berperang kemudian kamu dibunuh sehingga istrimu yang cantik itu nanti akan diambil oleh orang lain hartamu yang kamu kumpulkan selama ini ya akan dibagi kepada ahli warismu. Dalam sebagian riwayat disebutkan juga anak-anakmu nanti menjadi anak yatim. Nah, namun ya seorang mukmin yang sudah yakin dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dia yakin ya Wallahu khairul warithin. Allah Subhanahu wa taala sebaik sebaik-baik yang mewarisi. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, perempuan, istri yang memang waktu itu dia cintai dia sebagai orang yang baik, wanita yang salihah. Nah, atau dia ketemu juga sudah besar, tidak sendiri dari kecil. Kalau sekarang harus berpisah, apa susahnya? Ya? Nah, tidak perlu memberatkan diri dari yang seperti itu. Anak-anak serahkan kepada Allah, Allah insya Allah akan menjaga mereka. Harta benda, harta benda itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi penghalang. Ya, dari beribadah kepada Allah. Jihad adalah ibadah yang besar maka orang ini Allah, orang ini tidak mentaati syaitan, tidak mau manut ya, tidak mau ikut kepada syaitan, maka dia pun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melakukan hal itu terus berjihad di jalan Allah, kemudian dia mati, kan haqqan Allah ya jannah kalau dia mati dalam jalan jihadnya, ketika dia berjihad di jalan Allah, maka menjadi kewajiban atas Allah, Allah mewajibkan kepada dirinya untuk memasukkan orang itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan yang besar dari al-jihadu fi sabilillah. Orang yang mati dalam berjihad pasti masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya dia tenggelam karena enam jihad itu melewati laut atau bahkan peperangannya di laut. Nah, dia sebenarnya juga sudah belajar berenang. Ya, namun, nah, memang demikian. Laut terlalu luas. Nah, dia baru bisa berenang 50 meter padahal ya dia sudah renang waktu itu sudah 500 meter habis tenaganya, apalagi kemudian datang ombak misalnya, tenggelam. Itu pun dalam jihad dirilah. semua amalan dalam jihad yang terkait dengan jihad semua dihitung dari jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, maka kalaupun dia masih dalam keadaan seperti itu, bahkan seandainya masih dalam perjalanan, baru perjalanan, belum berperang, itu pun sudah di Allah Subhanahu wa taala juga kan hakkan 'ala Allah ya tidak jannah. Jadi kewajiban bagi Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in waqatu kalau tadi dia terjatuh dari kudanya atau onta yang dia tunggangi, kemudian terinjak, mungkin tidak sengaja, atau memang diinjak oleh hewan musuh, kendaraan musuh, tunggangan musuh, juga demikian. Karena haqqan Allah ayyudkhilahul jannah menjadi kewajiban bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surganya. Nah, baik, hadis ke 6. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول dari Fadalah bin Ubaid semoga Allah taala meridainya. Dia mengatakan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana za'imun waz-za'imul habib liman amana bi wa aslama wa hajara bi baitin fi rabatil jannah wa bi baitin fi wasatil jannah Wahai Rasulullah wasallam mengatakan, aku menjamin. Aku ja'i memberikan jaminan. Ya, menanggung al zaimul hamil. Al-hamil al-hamil yang membawa, menanggung. Aku memberikan jaminan kepada siapa yang beriman kepadaku masuk Islam dan berhijrah Aku memberikan jaminan kepadanya satu rumah di Rabatil jannah di pinggiran surga. Wa bi baitin di wasatil jannah dan dengan satu rumah yang lain di tengah surga. Wa liman wa aslama wa jahala bi sabilillah, Bi baitin fi rabatil jannati wa bi baitin. في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة Aku juga memberikan jaminan kepada siapa yang beriman kepadaku masa Islam dan berjihad di jalan Allah dengan rumah di pinggiran surga, rumah di tengah surga dan rumah di bagian atas dari kamar-kamar surga. فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء أن يموت nah maka siapa yang telah melakukan hal itu dia tidak lagi meninggalkan kebaikan untuk dicari wala tidak pula meninggalkan kejelekan yang harus dihindari Yamut haitsu syaa yamut. Silakan dia mati di mana saja dia ingin mati. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban rahimahumullah taala dalam sahihnya dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala juga mensahihkan hadis ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan bahwa shadiqul masduq dan beliau manusia yang jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminannya adalah jaminan yang pasti, pasti terwujud. Bagi orang yang beriman kepada Rasul alaihi salatu wasallam berserah diri kepada Allah dan berhijrah. Beriman, berserah diri dan berhijrah. Ya, kepada tadi hijrah dari tempat lain menuju Madinah sebelum masuk Makkah. Setelahnya ya hijrah meninggalkan daerah dia kalau memang di daerahnya dia tidak bisa beribadah dengan leluasa. Nah, jaminannya rumah di pinggir surga, rumah di tengah. Dua. Kalau yang bersih di jalan Allah Azza wa Jalla dijamin akan diberikan tiga rumah. Ya. Padahal kalau sekarang undian-undian ya yang ada ya. padahal tentunya harus bayar dan undian-undian seperti itu tidak benar. Apalagi yang beli itu hanya karena untuk mendapatkan, hanya untuk ikut undian. Ya. Nah, kalau orang memang terbiasa itu ya, tidak mengeluarkan tambahan biaya. Nah, karena masih ada di antara ulama yang membolehkannya. Yang terbiasa beli susu dan kau misalnya, suatu hari dan memberikan kesempatan. Ya, setiap eh, apa namanya bungkus ada kuponnya, tidak dinaikkan harganya sama saja, bahkan kadang-kadang malah turun. Ada seperti itu, lama masih ada yang membolehkannya karena dia sudah terbiasa. Nah, Subhanallah. Artinya kalau kemudian kemudian di, di dunia orang itu semangat ya untuk mendapatkan rumah. Namun untuk mendapatkan rumah di surga malas. Ya. Nah, bal tiruan hayat dunia memang demikian. Bahkan kalian lebih menyukai kehidupan dunia. Ya. Tiga rumah dijamin oleh Rasulullah SAW akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman berserah diri masa Islam dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah melakukan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dia mati atau tidak, maka dia sudah mendapatkan jaminan yang baik. Maka enam ya, tidak ada jalan kebaikan yang perlu dia cari lagi. Tidak ada kejelekan yang perlu dia hindari. Artinya dia sudah melakukan hal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepada ahlu badr Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, "Wa ma yadrika la'alla Allah qala'a 'ala ahli badr" Faqala amalu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Ya, kepada ahli badr Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada mereka dengan mengatakan, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apa saja yang kalian mau, aku sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ya. Demikian juga kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Utsman mewakafkan 100 onta lengkap dengan belananya dan berbekalannya di perang Tabuk, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm." Tidak akan mengganggu, tidak akan mengusik Utsman bin Affan apa yang dia lakukan setelah ini. Namun, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid, mereka semua orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan seperti itu bukan kemudian berpangku tangan. Oh, wis rampung amalan ini. Tidak demikian. Justru mereka mendapat berita seperti itu mereka semakin bersemangat. Ya, semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu ya. Nah, mereka tahu asbab dan akibatnya. Ya, dia mendapatkan jaminan itu karena amalan. Maka kalau dia kemudian juga beramal yang jelek apalagi murtad, nabi saja dikatakan lain asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna ya minal khasirin kalau kamu musyrik maka akan gugur amalanmu dan engkau akan menjadi ya benar-benar menjadi orang yang rugi Kalau yang kebanyakan kaum muslimin ketika sudah ya man sama ramadhana imanan واحتسابا غفر له ما تقدم min ذنبه Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala maka diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Sehingga berfoto numpuk dosanya. Ya. Melakukan dosa-dosa lagi. Karena dia bertemu oh, sudah diampuni. Terus lebur kabeh. Ya. Dosa ini bikin lagi. Padahal dia tidak tahu di situ yang akan diampuni itu imanan wahdisaban. Dia cuma mengambil ghufira lahu jalan taqaddama min Dia mengambil ah, sudah diampuni dosa-dosa dia yang telah Tidak melihat syarat-syaratnya. Ya, mereka para waliullah, para sahabat, ya, orang-orang yang baik mendapatkan kabar gembira, Jadi memang mereka terima dan mereka bersenang hati dengannya namun bukan ya mengendalikan semangat mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang demikian ya, orang yang baik semakin mendapatkan kebaikan dari Allah semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, faman wa dzalika lam dari lil khairi maslaban wala min asy-syarri artinya dia sudah melakukan sesuatu hal yang besar sekali Seolah-olah tidak ada lagi kebaikan yang perlu dia cari, tidak ada kejelekan yang harus dia hindari. Nah, yamutu haitsu syaa yamut, ya mau mati di mana saja kata Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, silakan dia mati. Mau mati di kasur, ya, mau mati di kebun, mau mati di daerahnya, mau mati di negara lain, dia bersilakan di mana saja. Karena dia sudah melakukan hal yang sangat besar sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang telah memiliki jatah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besar pahala di sisi Allah Azza wa Jalla bagi orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, baik dia meninggal sebagai syahid insyaallah atau dia bisa pulang kembali ke keluarganya membawa harta rampasan membawa oleh-oleh ya nah baik hadis ketujuh qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Nah, dia menceritakan ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati jalan di antara dua gunung. Fihi Uyayna, di situ ada mata air kecil min ma'in azbah dari air yang jernih, segar. jabatku maka dia tertegun dengannya, senang dengannya. Faqala maka dia mengatakan lau yatazarrun nas fa aqamtu bi hadha asy Alangkah baiknya dia mengatakan kepada dirinya alangkah baiknya kalau aku menjauh dari manusia dan tinggal di tempat ini saja. Nah, air kebutuhan ya pokok bagi manusia. Jika dia mendapatkan mata ibarat sudah ini sudah ya cukup. ya. di tempat yang nyaman, tempat yang enak. Nah, alangkah baiknya kalau aku meninggalkan manusia tinggal di sini saja. Namun, ya dia kemudian mengatakan walan af'ala hatta asta'dina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku tidak akan melakukan hal ini sampai aku minta izin kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian kecerdasan mereka para sahabat. Ya. Meskipun dia berpikiran ini adalah hal yang baik, dia tidak akan mau melakukannya sampai minta izin terlebih dulu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena barangkali menurut dia baik namun Rasulullah yang lebih alim, Rasulullah yang mendapatkan wahyu dari Allah, tahu bahwa di balik kebaikan itu tidak ada kebaikan. Ya. Tidak seperti ya orang zaman sekarang. juga pokok apa? Ya, Sopo sing larang. Kau mau berbuat baik kok dilarang. Ya. Nah. Ya tidak bertanya dulu kepada para ulama tidak bertanya dulu, tidak memaparkan hal itu kepada hadis-hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tidak contohnya? Baik, karena karena dari Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang tersebut menyebutkan hal itu, melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, maka Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan, La tafal Jangan kamu lakukan. Nah, fa inna maqam ahadikum bi sabilillah afdalu min salati bi baitihi 70 'ama. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wa yadkhilakum al-jannah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan kamu lakukan. Ya, ini nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tersebut. Beginilah Nabi SAW, Ad-Nasih, orang yang suka memberikan nasihat, menunjukkan yang baik. Jangan kamu lakukan hal itu, karena sesungguhnya maqam ahadikum fisabilillah berdirinya sesaat seseorang di antara kalian di jalan Allah dalam berjihad itu lebih baik daripada sholat seseorang di rumahnya selama 70 tahun. Ah, seumur hidup 70 tahun. Ya kan? Nah, berdiri sebentar, ikut sebentar dalam jihad itu lebih baik, lebih utama daripada sholat di rumah selama 70 tahun. Allah tuhibbuna ya Allah lakum. Tidakkah kalian senang diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya? Kalau senang, kalau mau diampuni dosanya, kalau mau masuk surga, bisa bisabilillah. Berperanglah di jalan Allah. Man qatala fi sabilillah wa qanaqatin wa jabat lahul jannah. Siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sebentar saja, kejap saja. Ya, wa qanaqah. Meskipun hanya seperti orang memerah susu onta, ya, satu perlahan. Nah, tiga detik mungkin ya. Wajib lahul jannah, wajib baginya surga. Nah, ya ini keutamaan yang besar bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saja, tidak usah satu bulan. Ya. Nah, cuti seminggu kalau memang seandainya ada jihad ya, LPNS cuti seminggu. Nah, beli tiket pesawat PP. Udah, misalnya ya. Nah. Man qatala fi sabilillah wa qanaqatin wajabat lahu jannah. Nah, nah, tentunya semakin lama nah, kalau dia berjihad ya dan para umara kaum muslimin pun mengetahui kekuatan manusia ya maka mereka memberikan batasan waktu bagi orang-orang yang nah, mau pulang misalnya kalau berjihad ada zaman Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberi jeda 4 bulan ya nah bulan sudah ya pulang nanti bergantian dengan yang lainnya kalau ingin pahala lagi berangkat lagi nah baik jadi demikian ya keutamaan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan al-jihad fi sabilillah. Hadis yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Al-Hakim rahimahullah taala dan Syekh Muhammad Nasiruddin al Bani mengisyaratkan hadisnya hasan. Baik, ya, kita cukup dulu sampai sini. Jadi kita di malam hari ini wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil